tidak ada tidak ada blok-blokan. Yang netral itu adalah orang yang bahlul, yang bodoh. Ya pasti ikut salah satu dari kekuatan besar. Kami tidak akan biarkan manusia netral. Kalau perang dunia ketiga kami akan lintasi negerinya. Dia mau atau tidak mau. Saudara-saudara begitu aliran mereka. Begitu pikiran mereka. Apa pula yang kita sanjung mereka yang kita hormati. Saudara tahu pikiran-pikiran kita sekarang ini, saya khawatir kalau kita terlalu jauh, kita nanti akan dikibuli oleh setan-setan yang bertopeng manusia, dan kita akan pergi ke barat secara tidak sadar, akhirnya paham kita hilang. Kebangsaan kita hilang. Kepribadian kita hilang. Saudara tahu mengapa pemuda-pemuda Indonesia sekarang yang kita lihat anak-anak kita, baik mudi, mu, muda atau mudi, mengapa mereka lebih senang berpakaian seperti anak-anak hipis. Di sini lengannya dipasang bendera Union Jack, bendera Inggris, atau bendera Australia, atau bendera atau itu burung Garuda hitam ditaruh di sini kuning dasarnya hitam burungnya itu Garuda pernah dipakai oleh Hitler tahun 33 dipancangkan di gedung Reichstag gedung parlemennya Hitler itu dipakai oleh pemuda kita dengan gaya dan jalannya kaum hipis. Mengapa mereka tidak malu berjalan dengan pakaian dan lambang-lambang serta bendera-bendera negara asing? Apa sebab? Sebab kepribadiannya sudah dilumerkan oleh agen-agen subversi yang menjadikan pemuda Indonesia ini sudah tidak mau kepada bangsanya. Dia jijik melihat itu beneka tunggal ika punya Garuda. Dia tidak pandang itu. Dia seperti orang tidak punya bendera merah putih. Dia pergi kepada barat. Dia cari bendera United States of America. Apa sebabnya? Coba saudara periksa dia. Saudara akan temukan dia ini sebetulnya anak keblinger. Dan lebih aneh daripada segala keanehan, hal-hal semacam ini berjalan terus di hadapan kita orang tua-tua. Di hadapan siapa saja dan dibiarkan. Lebih aneh lagi daripada ini. Kalau ini kita biarkan, berarti itu asing dan paham asing akan merasa lebih akan terasa lebih terhormat di dadanya lebih daripada paham kebangsaannya dan kepribadiannya. Tapi bangsa-bangsa lain ada yang kuat. Waktu beberapa orang Cina, mahasiswa Cina di Berlin diejek oleh orang-orang Jerman di sana, sama-sama sekolahnya, diejek karena dia masih makan dengan sopik won sewu yang suaranya kalau nyerot itu nasi seperti mentok saja diejek oleh orang-orang Jerman dia senyum saja dia bilang kenapa kamu ngejek kamu kira kami akan menjadi gila makan dengan sendok garpu seperti tuan ini kebudayaan kami tuan mau Ini saya hormati orang-orang begini. Biarpun kita tidak sama ideologinya dengan mereka. Begitu juga Jepang. <coughs> Perempuan-perempuannya pakai kimono. Pakai seperti bantal di belakangnya. Tapi negerinya super industri. Amerika ditut lama disalib oleh Jepang. Sampai Amerika karena kekuatannya mengatakan stop kamu punya industri. Cara free kick, dia bilang stop, jangan melawan saya. Ini dunia sekarang penuh dengan bikinan Jepang dan hasil perbuatan Jepang. Tapi bangsanya dan paham kebangsaannya itu masih dipegang. Sudah tahu bangsa Indonesia akan berpegangan dengan kepribadiannya jika ini Islam meresap padanya. Betul saudara-saudara? Kalau saudara mau contoh, lihat Pangeran Diponegoro. Lihat Bulan dan Bulan daripada pahlawan-pahlawan nasional. Lihat Cik Ditiro, lihat Hasanuddin, semua pakaian nasional, terhormat. Dia tidak pakai topi, dia tidak pakai desi ala Amerika. Dan memang mereka tahu bahwa tidak pantas kalau bangsa Indonesia mau pakai topi ala Thomas Jefferson. Tidak jadi Amerika dia. Lebih baik kita pakai kita punya kepribadian. Karena ini saya sarankan pada al-akh al-muhtaram Kiai Haji Mustaleh fikirkan pendidikan Islam. Ini dia PPAI. Bukan pengajaran saja, tetapi pendidikan. Mudah saudara ajarkan Islam. Arkanul Islami khamsah, arkanul imani sita mudah. Tetapi mendidik dia supaya menjadi muslim, disinilah persoalannya. Di sini keuletan seorang guru atau tidak. Kalau saudara mau mendidik orang mengapalkan rukun iman dalam satu jam, Pak Insya Allah baik sudah apa. Tetapi Islamnya, kepribadiannya sebagai Islam, akhlak dan moralita Islam ini memerlukan waktu. Ini memerlukan ketekunan dan ketelatenan. Seorang anak makan dengan tangan kiri. Ayahnya mengatakan, nek mangan kudu karo tangan api ini didikan baru dia mulai makan dengan tangan kanan besok lusa lupa makan tangan kiri lagi jangan itu nuan sewu kalau kamu pergi pakiwan itu kamu gunakan kalau buat menerima rezeki Allah tangan tangan oh pak besok lagi lupa terus sampai ini anak biasa makan ikan dia tidak bisa makan dengan tangan kiri ini namanya didikan Islam. Mengucapkan kejujuran supaya itu anak jadi jujur, itu Islam. Ambil akhlaknya Nabi Muhammad SAW sebagai kocok benggolonya manusia sempurna, terapkan pada anak. Ini anak akan menjadi superman di dunia sekarang. Ini anak yang akan diperlukan oleh bangsa kita sekarang. Sebab kalau ini bangsa diwarisi oleh pemuda hipis, nuon sewu, yang saben dia mau cari narkotika mudah sekali itu Indonesia hancur dijajah lagi mudah sekali ini revolusi Agustus akan merupakan revolusi yang memakan anaknya sendiri kalau kita tidak tahu mengasuh dan yang harus tekun mengasuh adalah kita umat Islam demi mempertahankan nasionalnya kita dan agama kita serta tanah air kita yang indah dan subur ini. Kalau orang lain sih lebih senang kita lupakan ini supaya mereka cepat. Siapa yang menyebarluaskan candu? Kenapa sekarang Indonesia lebih pesat orang-orang yang memasukkan morfin dan lain-lainnya? Ini supaya pemuda kita semuanya kaum morfinis. Mengapa pabrik-pabrik hammer semakin banyak? supaya kita punya pikiran menjadi pikiran seorang alkoholis. Kalau kita sudah mempunyai pikiran alkoholis, kita sudah tidak bisa memikir sesuatu dengan jitu dan tegas. Mereka merusak, kita harus membangun dan memang memang lebih berat orang yang membangun. Satu kantor besar seperti kantor gubernur di Surabaya kalau kita mau jatuhkan dengan satu men satu menit jatuh, hancur sama sekali menjadi puing. Tapi membangunnya belum tentu dua tahun. Karenanya seorang ulama, karenanya seorang zuama dan ustadz harus tekun. Dan paling mulianya pekerjaan sekarang menurut nilai Islam adalah mendidik anak. Menjadi seorang anak yang muslim, yang soleh, yang jujur. Dan ini perlu latihan, perlu didian Kalau kita sedang makan, ada tamu memanggil. Lalu ayah berkata kepada anaknya, kandanono bapak sare ini orang mendidik anaknya untuk menjadi pembohong masalahnya sesuap nasi katakan bapak orang nono bapak neng keluar kota padahal ayahnya di dalam makan ini mendidik anaknya juga menjadi kadzabun ajir ini perlu kita hati-hati saudara-saudara apalagi kalau itu anak sudah duduk di muka TV maghrib tidak baca Quran sholatnya diundurkan lalu melihat film-film barat koboi-koboi akhirnya itu anak berat untuk saudara didik saya kumpulkan satu majalah namanya Spiegel dari Jerman Insya Allah saya akan tulis data-datanya kecelakaan TV buat anak-anak di sana. Mereka sendiri yang menciptakan TV itu sudah sambat bahwa TV tidak baik buat anak-anak. Pengacara dan pengatur itu sudah memikirkan soal yang komersial lebih banyak daripada soal-soal moral. Di Jerman, di Amerika, nanti saya akan bawa itu majalah, saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kita tahu. Sampai dibikin data, 15.000 jam itu anak daripada umur 5 tahun sampai selesai SMA, dia melihat TV. 15.000 jam dibandingkan dengan 11.000 jam di sekolah. Dan dicoba skala e, secara eksperimen, mereka itu memang dalam soal ini harus kita akui, mereka teliti. Dua anak, yang satu dipertontonkan film koboi, pukul-pukulan, antem-anteman. Yang dua disuruh lihat film-film seks. Lima enam kali menonton film koboi ini anak sudah permainannya sudah curang sudah senggol-senggolan mau berkelahi saja sama saudara. Jangan heran kalau kita melihat banyak pemuda-pemuda dengan pemuda sebayanya taburan. Apa sebab? TV atau buku-buku atau majalah-majalah atau komik. Jadi sekarang ini saudara-saudara, memang betul apa kata kiai-kiai dan para ulama dahulu. Anak mesti diisolir. Buat sementara diisolir ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا Masukkanlah aku ke tempat benar yang, kebenar, yang penuh kebenaran ya Allah. Kemudian aku keluarkan dari tempat yang penuh benar dan kebenaran itu sebagai penganjur kebenaran. Perlu ada isolasi sistem dalam pendidikan. Sebab masyarakat tidak membantu. Sekolah tidak banyak lagi memberikan sesuatu yang sifatnya akhlak, Koran-koran juga tidak ikut membantu. Advertensi-advertensi yang kita lihat juga tidak ikut membantu mendidik. Kadang-kadang kita melihat, ucapkan bir bintang, lalu terjunlah ke dunia internasional. Anda akan bahagia kalau Anda isap rokok, kretek, cap ini. Macam-macam kata-kata yang belak, yang palsu, diucapkan. dari nah, itu anak umur 13-14 tahun tidak mengerti. Dia kepingin rasa dunia internasional, dia bilang coba saya minta satu botol bir bintang. Wa akhiru da'wahum jadi alkoholis. Bukan ke dunia internasional, tetapi ke ghost nuwun sewu, ke selokan. Ini perlu dirubah. Ini anak mesti dimasukkan dulu dalam satu rumah yang dididik tidak mendengar apa-apa kecuali qala Allah qala Rasulullah Muhammad SAW. Sampai ini anak imun ke bawah baru dikeluarkan kalau tidak rusak mengapa banyak anak yang melawan ayahnya dan melawan ibunya sebab sekarang ini ada geng ada golongan yang memakai cara seperti kita ini kira-kira ya seperti ingat-ingat Cina waktu dia disebari candu oleh Inggris tahun 1874 opium war perang candu supaya Inggris menjajah negerinya dican, dikasih candu dulu itu bangsa. Kita sekarang disebari morfin, narkotika, heroin dan macam-macam. Jadi ini semuanya tidak membantu mendidik. Baca koran mengatakan itu orang pencuri, ini orang korupsi, 6 miliar, 7 miliar. Tidak disebut apa-apa sanksinya, cuma itu saja. Ini <clears throat> untuk kepentingan siapa berita-berita begini dimuat? Seorang istri mengkhianati suaminya dimuat dengan data-datanya yang lengkap di satu majalah. Untuk kepentingan siapa ini berita dimuat? Apa menguntungkan anak-anak gadis kita yang membaca? Tidak. Karena itu mesti ada isolasi. Masukkan dalam satu pondok. Dan ini sistem yang dipakai oleh kiai-kiai dan ulama dulu. Karenanya Islam bertahan di tengah-tengah penjajahan Belanda dan di tengah-tengah ajakan-ajakan Belanda untuk membelandakan bangsa Indonesia. Ini Islam bertahan. Sebab didian sudah cukup. Kalau sekarang kita ketinggalan, maka kita tidak akan dapat lagi pemuda yang bisa digunakan dan diandalkan untuk memikul tanggung jawabnya kelak apabila kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena itu, wahai saudara-saudara sekalian, Masalah sekarang adalah masalah pendidikan. Dan pendidikan bisa didapat melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Sempurna, mudah diterima, dan tidak ada lagi khawatir sama sekali. Dan jangan lupa bahwa golongan-golongan lawan Islam di mana saja mereka berada, mereka merasa jengkel kalau ada umat Islam masih berpegangan dengan kitab sucinya. Sebab mereka tahu bahwa ini umat akan jaya. Memang wataknya manusia begitu. Orang pencuri, maaf-maaf, dia paling benci kalau melihat orang yang tidak ikut sama dia. Orang tukang minum, paling benci kalau ada orang duduk tidak minum. Orang ahli main, paling benci kalau melihat ada satu orang tidak mau main. Jadi mesti main, baru dia lega. Karena itu kita mesti hati-hati. Kita mesti waspada. Kita mesti tetap iman kita dan tetap pikiran kita. Karena itu saudara-saudara sudah tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah. Tekun mendidik anak, tekun juga memelihara dan mengatur sekolah-sekolah dan organ-organ pendidikan seperti ini dengan ketelatenan dan kesabaran dan betah mengalami serba kekurangan seperti yang ada di mana-mana ini. Jadi tidak ada pesantren sekarang ini yang boleh dikatakan mewah dan kaya. Pesantren ya begini kehidupannya. Cuma ada orang yang tidak telaten. Baik kiainya maupun muridnya. Dia kesusu pergi ke sana, pergi ke sini meninggalkan dia punya pondok. <clears throat> Akhirnya ini pondok lengang. Akhirnya itu murid-murid semburatan semua dan akhirnya masing-masing pergi ke tempat-tempat di mana mereka tidak bisa mendapatkan didikan seperti di tempat yang semula. Karena itu kita harus tekun dan kuat. Dan kepada murid-murid, wahai anak-anakku sekalian, putra maupun putri, ingatlah bahwa kamu sekarang ini dalam ujian. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kamu di tengah-tengah satu ujian, ujian yang berat Ujian harus tahan uji. Ujian harus kuat, sabar menerima segala sesuatu seperti ini. Nanti kesenanganmu akan kamu temukan nanti. Kalau orang senang sekarang masih muda akan susah di waktu payah, di waktu tua. Kalau orang payah di waktu dia masih kecil, susah mencari, dia nanti akan besar dan akan mengatakan inilah hasilnya. Sedang dunia sekarang sudah memandang Islam. Saudara-saudara, dunia sekarang ini sudah melihat Islam sebagai satu-satunya uh, alat kekuatan bagi suatu bangsa. Saudara percaya bahwa Andre Young, wakil Amerika di PBB, mengatakan bahwa satu-satunya kekuatan satu-satunya yang dikejar-kejar oleh seluruh pemerintahan di dunia untuk dihancurkan dan tidak hancur adalah Islam. Ini Andre Young mengatakan, bukan saya. Kalau saya, saudara akan katakan saya fanatik. Dalam majalah New York Times, Februari. Di dalam rangka dia berbicara dengan Khomeini dengan tentang Iran dan Khomeini. Dia bilang satu-satunya kekuatan yang dikejar-kejar oleh seluruh pemerintah adalah Islam dan tidak bisa dipecahkan. Mereka lupa bahwa ini Al-Quran dijamin oleh penguasanya, oleh yang menurunkan bahwa ini adalah untuk selama-lamanya abadi. Mereka tidak tahu bahwa Al-Quran ini sudah ada jaminan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la'abudun. Mereka tidak baca bahwa Allah berfirman yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka mencoba ingin menyebul, meniup nur cahaya Allah dengan mulut mereka. Apakah bisa itu? Apakah bisa manusia di tempat ini mau menyebul matahari supaya padam, tidak bernyala, menyala? Jangankan matahari, apakah kita kuat menyebul ini listrik supaya dia tidak menyala? Ma'asyiral muslimin, ini nanti mereka akan ketahui. Dan Islam sekarang ini di dalam di mana-mana masih diemong oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dijaga. Saudara tahu keuangan itu di tangan umat Islam di dunia. Karenanya salibisme internasional dan komunisme internasional hasut derengki. Kekayaan dunia adalah di tangan-tangan umat Islam. Cuma umat Islam tidak bisa mempergunakannya. Hasil-hasil bumi adalah dari negeri-negeri Islam. 80 persen kalau saudara baca ini statistik dari PBB, saudara akan heran. Lautan ini ada tujuh lautan semua negeri-negeri yang ada umat Islamnya bisa menjenguk pada lautan itu. Amerika mempunyai satu terusan yaitu Panama. Itu pun terbagi antara dia dengan negara bukan negara Amerika. Umat Islam mempunyai Fosfor di Turki, mempunyai Suez Canal di Mesir, mempunyai Gibraltar di Maroko dan Teluk Persia dan Babil Mandab di Adan. Berapa terusan kalau mereka ini bersatu mempunyai satu pikiran yang baik maka sebenarnya umat Islam akan senang. Umat Islam akan bahagia. Tetapi rongrongan dan hasutan daripada Yahudi internasional dan macam-macam lawan komunis dan lain-lainnya masih terus akan berjalan. Karena itu kita memerlukan manusia-manusia kuat. Kuat ideologinya, kuat imannya, kuat ekonominya baru nanti akan ada tertib yang baik yang bisa dirasakan oleh seluruh umat dunia seperti orang yang tadinya tidak mau sekarang pasti mau Jepang sekarang sudah mulai tertarik oleh Islam ingat bahwa Jepang adalah negeri industri yang terhebat di dunia bekas menteri listriknya masuk Islam dan dia sanggup mengislamkan sekarang ini menurut dia punya laporan 40 orang tiap minggu masuk Islam. Enoki jago gulat masuk Islam. Di Eropa jangan tanya beratus profesor yang masuk Islam. Ada satu perempuan dari Amerika namanya Maryam Jamila, dia mengganti asalnya Margaret. Dia karang tentang terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Sweden. Indah sekali. Dan kalau saudara lihat pakaiannya saudara kagum. Ditutup semua mukanya ini. Kalau ibu-ibu muslimat yang lahir di tengah-tengah Islam, maaf-maaf ibu-ibu Rapi sekali. Pakai kaos kaki. Rok panjang. Ya seperti rok seperti mukna gitu. Tidak kepres. Dan itulah yang dimaukan oleh agama Islam. Itulah pakaian perempuan. Dia begitu belajar tentang Islam sehingga dia cepat menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Sweden bahasa nenek moyangnya dia kelahiran di Amerika tapi dia asal Sweden dan dia sekarang membuat satu penjelasan apakah benar Islam mengungkung kaum wanita dan menekan kaum wanita nanti itu akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya umat Islam di sini mengerti siapa gerangan yang mengekang wanita Islam mensupriorkan wanita Islam membebaskan mereka dari cari rezeki suaminya yang harus cari dia ditaruh di satu tempat diberinya tugas yang lebih berat dari suami. Lebih berat dari mencari duit. Dia diberinya tugas untuk mengemong anak dan memelihara, mencetak kader-kader. Saudara tahu kenapa hari-hari ini tidak tidak kelihatan banyak manusia seperti Pangeran Diponegoro, Panglima Pulim dan lain-lainnya. Apa sebab pahlawan nasional sudah sekarang sedikit? Sebab ibu-ibu yang tekun mendidik anaknya sudah berkurang. Imam Syafi'i waktu disusui oleh ibunya, itu ibunya kalau menyusui anaknya itu dia punya bacaan Al-Quran, apalannya ibunya. Jadi sambil menyusui sambil dia baca, saya kurus sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini anak 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Bagaimana tidak ini ibunya hafal Al-Quran dan anak cuma mendengar ibunya atau ayahnya saban maghrib, saban waktu, ulang-ulang yang Quran, dia sudah jelas apa. Kita punya anak-anak, ibunya belum pernah membuka kitab Allah sama sekali. Ayahnya belum bisa membaca Al-Quran. Mau suruh baca Quran dari mana, saudara-saudara? Karena itu, inilah yang mesti kita garap bersama. Ini maksudnya Islam begitu. Tapi sekarang kaum ibu keluar dari rumah pergi kerja ke kantor anaknya tidak ada yang melihara suaminya juga kerja ke kantor yang lain akhirnya ketemu dua-dua sudah pada capek tidur akhirnya ada yang ke dinas malam akhirnya wal'iyadbillah hubungan antara suami istri bisa renggang wa akhiru da'wahum perceraian lebih banyak sebagaimana di Eropa kita ikut patuh dan kerjanya orang Eropa jadi kita sekarang mengalami apa yang dialami oleh Eropa. Cemburuan bergejolak tapi tidak bisa dinyatakan sebab sama-sama berbuat salah. Dan anak-anak sekarang membedal dari rumah karena melihat ibunya juga curang, melihat ayahnya juga curang. Pada masa mereka masih kecil melihat ibunya mendapat tamu, tamunya ayah, akhirnya dari omong ke omong yang kurang baik, akhirnya terjadi sesuatu yang dia lihat dan dia ambil fotonya di otaknya satu waktu dia sudah baler itu pita dengan filmnya diputar lagi dan di sini dia mulai benci kepada ibunya keluar melihat ayahnya di bar bersama gadis-gadis minum dan serentengan ayahnya akhirnya dia lihat ayahnya khianat kepada ibunya akhirnya dia pulang ke rumah melihat dua manusia ini bencinya bukan main akhirnya keluar dari rumah minggat membedal berbuat semaunya akhirnya diparani oleh ibunya di bawah jembatan wahai anakku kembalilah ke rumah kata dia nyahlah engkau pergilah dari sini kau bukan ibuku datang ayahnya dipukul sekali ayahnya oleh ini anak so dia sudah benci pada manusia yang saling berkhianat ini akibat satu kebudayaan barat yang sekular, tidak beragama, tidak bertuhan dan cuma berhawa nafsu. Bagaimana manusia bisa hidup baik kalau manusia sudah ke situ? Sebenarnya kalau orang-orang itu tahu bahwa di dalam Islam inilah adalah kemurahan dan kenikmatan, mereka tidak akan menghalang-halangi umat manusia mempelajari al-Islam. Mereka tidak akan mengejar-ngejar Islam. Kalau Stalin membaca teori Nabi Muhammad SAW tentang perburuan dan tentang sosialisme yang bukan nama sosialisme, nama Islam sendiri. Maka Stalin tidak akan uh, Lenin dan Hegel atau Karl Marx tidak akan berbuat seperti semacam keblinger ke dalam masalah agama dan dia membenci agama semua agama. Yang dibenci oleh dia adalah agama Kristen, satu agama yang pernah dianut oleh Karl Marx dan berbuat durjana di Prancis dan di Eropa dan di Amerika dan di Inggris Waktu Karl Marx di sungai Thames di Inggris melihat anak-anak kecil disuruh nyeret kapal oleh kaum kapitalis, anak-anak di bawah umur dan perempuan-perempuan hamil suruh ngambil barang-barang disuruh dipekerjakan begitu hebat akhirnya dia timbul marah dia pergi kepada pastor kata pastor ini adalah kehendak Tuhan dia bilang persetan sama lu punya Tuhan kalau ini sampai begini manusia dianiaya dan orang dibiarkan dan juga karena dia juga orang hebat tidak punya. Akhirnya dia karang satu buku Das Kapital menurut surat menyuratnya dengan Lenin yang tersimpan rapi di segala bibliotek. Dia bilang wahai Lenin, aku istriku sekarang melahirkan, tetapi dia masih terus besar perutnya karena dia sekarang sedang busung lapar. Karanganku Das Kapital ditawar oleh seorang kapitalis pencetak buku dengan lima seharga lima biji cerutu itulah timbul pikiran marah kepada kaum majikan dan kaum kapital dia buat satu teori yang memusuhi orang kapitalis sebetulnya Islam tidak begitu Nabi Muhammad tidak begitu teorinya toh orang kapitalis diberinya kesempatan tetapi di saat dia mencari harus diatur jangan merentelkan duit jangan menganakkan duit jangan korupsi jangan menerima rasuah menerima suapan Jangan berbuat uh, rampok. Kalau kamu mau cari dari yang halal, silahkan. Kalau sudah dapat pun harus keluar zakat. Harus keluar sedekah tatawu dan lain-lainnya. Itu sebabnya kaum miskin di tengah-tengah dunia Islam dahulu tidak pernah dendam sama orang yang kaya. Sebab orang kaya dianggapnya satu manusia yang saling memikirkan. Ma'asyiral muslimin, sekarang dan sampai 50 tahun lagi kata George Shaw seorang Inggris, mengatakan jangan khawatir, Islam ini akan menyelanda Eropa. Kalau aku mati setengah abad, maka agamanya Islam, eh, agamanya orang Eropa adalah agama Islam. Ini John Bernaccio. Saya tidak mengerti itu John benar apa tidak benar. Yang jelas sekarang ini di London sekarang di masjid dibuat masjid yang besar di eh, apa Regent Park, masjid hebat. Anak-anaknya kaum muslimin kalau sore pergi ke situ tidak boleh main di luar. Anak-anaknya orang Inggris belajar di situ. Pemerintah Belgia mengakui Islam sebagai pemerintah Belgia mengakui Islam sebagai salah satu agama resmi ada di di Belgia. Dan minta daripada ketua Islamic Center di Belgia untuk menyusun bagaimana mendidik taman kanak-kanak menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Belgia, pemerintah Salibis. Apa sebab? Sebab mereka scientific, orang ahli pendidikan dan ilmu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada jalan lebih daripada ini. Lebih indah daripada ini. Apakah pantas kita bangsa Indonesia yang dilahirkan di tengah-tengah surat Al-Baqarah dan surat Al-Anfal, surat At-Taubah sampai sekarang kita malah pergi ke barat. Sana sudah bosan dengan dia punya kebudayaan dan sudah repot mengatasi kebudayaannya. Sekarang kita mau pergi ke sana. Apakah ini pantas saudara-saudara? Tidak lain dan tidak bukan karena kita kurang menyelami Islam. Kurang menyelami pendidikan menurut ajaran Islam. Karena itu jangan kita ketinggalan zaman. Kebangkitan ini Islam, ngelilirnya Islam sekarang ini sudah merupakan bayangan bahwa dia akan bangun. Dan bangunnya Islam akan insya Allah merupakan makmurnya ini dunia seluruh. Saudara-saudara saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurut janji-janjinya bahwa Islam ini akan diunggulkan di atas semua agama. Walaupun dia mengalami musim surut. Memang begitulah dunia, up and down. Islam pernah pasang dan sepasang-pasangnya sampai tadi tiga benua dikuasai oleh Islam. Masyarakat muslimin, waktu Islam keluar dari Spanyol, jangankan umatnya dihidupkan, mayat-mayat dibongkar, dibuang di laut. Biblioteknya Islam waktu itu sudah ada satu juta enam ratus ribu manuskrip dibakar oleh Paus Sextus di alun-alun di Roma. Masyarakat muslimin ini fanatik. Di India, waktu Islam keluar dari India, tetap kelenteng-kelenteng mereka. Waktu waktu waktu Islam masuk tetap kelentengnya, waktu Islam keluar masjid-masjid di Basmi Kesultanan-kesultanan ditumpas oleh Jawaharlal Nehru melalui Menteri Pertahanannya yang bernama Baldip Singh. Saudara-saudara, ini fanatiknya golongan-golongan lain, tapi Islam tidak mengandung jahat dan tidak mengandung dengki. Saya heran kalau ini agama dikejar-kejar. Saya kepingin supaya umat manusia ini mengerti apa itu Islam sebenarnya. Kenapa mereka tidak mau mempelajarinya? Kenapa mereka enggan untuk mempelajari? Sudah jelas kalau tidak kenal tidak bisa cinta. Kenalilah Al-Quran. Kalau sudah kenal Al-Quran, saudara pasti cinta kepada Al-Quran. Penenang roh yang gelisah. Pengisi otak yang kosong. Orang Arab itu kurang apa? Ummiyun. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Lihat sejarahnya mereka ini. Dari mana kalau tidak dari Al-Quran? Dan sekarang Eropa sedang mereteli Al-Quran ini. Apa isi-isi pengetahuannya? <clears throat> Sehingga sekarang mereka mulai menyusun alfabetnya bahasa-bahasa hewan. Saudara jangan kira itu perkutut menurut ajaran Islam. Dia cuma menyanyi sia-sia. Dia menyanyi dengan zikrullah. Siapa yang tahu ini? Coba kalau tidak Islam. Kita cuma mendengar suara yang indah. Tapi perkutut Merzikir, Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Itu kata di danau, itu perkutut, itu burung, itu semua suara yang saudara dengar itu zikrullah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Begitu kata Quran dan tiap benda yang ada di dunia yang bergerak maupun yang tidak dia bertasbih kepada Allah. Jadi ini mix bertasbih kepada Allah. Nah sekarang melalui alat-alat yang ditemukan oleh Amerika melalui elektro elektron dia melihat ini barang bergerak tidak diam jadi seperti tadi burung itu suara-suara uh, burung merpati suara gagak suara apa itu semuanya zikrullah cuma itu zikir kalau menatap telinga kita kita tidak mengerti bahasanya kita juga sedap merasakan enak merasakan itu ombak yang menghempaskan dirinya ke pantai itu semuanya zikir itu bergerak dengan karena Allah Sampai ada satu orang ulama, saya ketemu dia di Jawa Timur. Saya bilang, saudara, e, saudara seperti saya juga senang suara perkutut. Dia bilang, iya. Saya juga senang. Kalau sahabat dengar, coba dia sekarang dengar. Dia, ya, dia, dia dengar, dia bilang, khairun lakum, khairun lakum. Ya, <laughs> saya bilang, Masya Allah, mudah-mudahan betul. Jadi dia bisa menafsirkan itu suaranya. Tapi saya kira ya bukan itu mestinya. Tapi zikrullah sudah jelas. Coba saudara-saudara kita semua sekarang ini sebagai ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من